Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan perdebatan antara antara ahlul bidah wad dhalal yang dipimpin oleh siapa? Ahmad bin Abdul Duat dengan salah seorang yang dikenal dengan Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrumi. Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrumi. Walaupun kalau di dalam kitab Syiar Alam Nubala kisahnya disebutkan tapi enggak sebutkan nama orangnya. Yang jelas kita ikutin aja alurnya bagaimana. Halaman 60 barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Perdebatan yang berlangsung yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrumi li rajulin takallama bi bid'atin kepada salah seorang yang dia berbicara dengan perkara bid'ah. Siapa orang tersebut? Ahmad bin Abi Duat. Eh, Ahmad bin Abi Duat itu pentolan Mu'tazilah saat itu. Sukanya mengganggu Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Kita lihat bahwa itu qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah huwa Ahmad bin Abi Duat. Eh, lelaki yang berbicara dengan perkara bid'ah tersebut adalah Ahmad bin Abi Duat. Apa sih perkara bid'ah yang bicarakan? Bid'ah bi khalqil Quran, yaitu bid'ah mengenai Al-Quran itu makhluk. Karena saat itu tiga khalifah, ya, bayangkan tiga khalifah, mulai dari nabarakallahu fikum khalifah enam eh, ya, al-ma'mun, kemudian al-mu'tasim, kemudian al fatih Tiga-tiganya itu nabarakallahu fikum zaman yang penuh dengan kerusakan. Masih kerusakan bagaimana? Karena ada sosok namanya Ahmad bin Abdu'at ini. Dan tiga khalifah tersebut sudah apa? Sudah termakan subhatnya Ahmad bin Abdu'at. Sampai-sampai rakyat sipil diilzamkan, diharuskan mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Paham ya? Imam Ahmad di tiga zaman tersebut. Nah kalau fikum atau Imam Ahmad di saat-saat tersebut. Beliau apa? Dipaksa juga. Tapi kokohnya luar biasa. Tetap tidak mau mengatakan Eh? tetap berpendirian satu, Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluk. Hingga beliau disiksa di penjara, pingsan, tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Kita lihat biar tambah jelas. Ingat-ingat ya, sosok yang nah, sangat jahat tadi itu namanya Ahmad bin Abi Duat. Naam. Rasul fitnah indal Wasik Al-Abbasi. Pemimpin fitnah saat itu, nah barakallahu fikum di zaman Khalifah al wasiq Al-Abbasi Naam Allah musta'an. Li'annahu tawala 'alal muslimin fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an. Dikarenakan saat itu dialah memimpin eh, yang memimpin fitnah di tengah-tengah kaum muslimin mengenai apa? Al-qaul bi khalqil Qur'an. Paham ya? Eh, yaitu ucapan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk katanya. Naam, ala aidi salasatin minal khulafa al abbasin melalui tiga tangan eh, tiga pemimpin Abbasiyin. Siapa itu? Al-Ma'mun satu. Wa akhuhu Al-Mu'tasim saudaranya Mu'tasim dua. Wal Wasik ibn Mu'tasim dan Wasik anaknya Mu'tasim tiga. Tiga khalifah tersebut di zaman tiga khalifah tersebut fitnah al-qaul di al Quran. Terjadi fitnah yang sangat dahsyat dikenal dengan apa? Ayyamul mihnah namanya Ayamu al-mihnah. Hari-hari penuh ujian. Karena orang-orang kalau enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, ditiduk, dimasukkan jebloskan ke penjara. Paham ya? Nah, harus mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Sampai kapan? Hatta jaa al-mutawakkil panasara sunnah wa qama'a ahlul bid'ah. Masyaallah. Hingga datanglah khalifah al-mutawakkil. Nah, saat itu Imam Ahmad dimuliakan. Masya Allah Imam Ahmad semula penjara disiksa, dicambuk. Begitu datang khalifah yang nabarakallahu barakallahu fikum. Berikutnya yaitu Al-Mutawakkil fanasara sunnah. Akhirnya beliau menolong as-sunnah wa qama ahlul bid'ah dan mematahkan menghancurkan ahlul bid'ah. Paham ya? Nah, khalifah siapa tadi? Al-Mutawakkil. Adapun tiga khalifah yang pertama, Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq itu zaman yang penuh dengan apa? Na kejahatan. Maksudnya kejahatan bagaimana? Rakyat sipil diilzamkan, diharuskan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kalau tidak mau mengatakan, maka apa? akan disiksa, di penjara atau semisalnya. Naam. Awa. Ikhwani fi din azza nasakumullah. Kemudian kita naik ke atas lagi, matanya itu wada'an nas ilaiha. Dan saat itu Lelaki yang berbicara dengan perkara bid'ah tersebut adalah Ahmad bin Abi Duat mengajak manusia untuk mengikuti pendapatnya. Nah, ingat-ingat ya, Ahmad bin Abi Duat. Naam, Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini. Qala Syekh Shalih Fauzan bahwa itu wahya bid'atu khalqil Qur'an, itu bid'ah mengenai apa? Nah, makhluknya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kata mereka makhluk katanya. Allahul musta'an. Padahal Al-Qur'an apa? Kalamullahi azza wa jalla minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dimulai dari Allah taala dan akan kembali kepada Allah taala. Karena nanti di akhir zaman semua para penghafal Al-Qur'an enggak ada lagi. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Al-Qur'an yang ada di dada-dada para penghafal Al-Qur'an diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti apa? Pendapat yang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu sangat keliru. Namanya sangat keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kalau seandainya Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Paham ya? Apakah boleh kita berlindung dengan ucapan-ucapan Allah taala yang kata mereka makhluk? Kalau makhluk kan tidak boleh kita berlindung kepadanya pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat doa zikir petang yang antum baca itu, eh, apa diantaranya? A'udhu bi kalimatillahi tanah min syarri makhluk. Aku berlindung dengan apa? dengan ucapan-ucapan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, di situ paham ya? Kalau seandainya kalam itu makhluk, berarti antum berlindung dan makhluk gitu loh. Paham belum? Itu bantahan untuk mereka. Menunjukkan bahwasanya a'udzu kalimatilah hitam Ya, kalimat Allah taala yang sempurna tersebut bukan makhluk. Paham ya? Karena apa? Karena kita berlindung dengannya. Kalau seandainya makhluk nggak boleh kita berlindung dengan dengan apa dengan kalam Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Naam, Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih penukilan di situ yaitu perdebatan antara Muhammad bin Abdurrahman al-Adrumi dengan apa? Ahmad bin Abi Duat. Pertama, hal 'allamaha Rasulullah sallallahu wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali? Aulam ya aulam. Hal 'alimaha Rasulullah sallallahu Abu Bakar, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, awlam ya'lamuha. Perkara ini perkara ini ya, perkara Al-Qur'an makhluk itu apakah Rasulullah mengetahuinya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga mengetahuinya ataukah mereka tidak mengetahuinya? Pertanyaan pertama ini diajukan. Coba kita lihat jawabannya apa. Faqal Kemudian dia mengatakan lam ya'lamuha katanya. Mereka enggak tahu. Kalau mereka enggak tahu ngapain antum sok tahu gitu loh. Paham belum? Kalau mereka pada nggak tahu, ngapain antum sok tahu? Maksudnya Ahmad ini Ahmad bin Abi Duat ngapain sok tahu gitu loh. Wong mereka ada Rasulullah para sahabat itu nggak tahu, kok malah dia malah lebih tahu. Itu poin pertama. Kita lihat penjelasannya Syekh Shalih Fauzan bahwa itu biar tambah jelas. Qala lahu Nah, dia berkata kepadanya, "Hadzal madhhab alladzi taquluhu an Maksudnya siapa tadi? Muhammad bin Abdurrahman Al-Hadrumi berkata kepada Ahmad bin Abi Duat tadi, "Hadzal madhhab, madhhab ini Allah ditakulul an yang kamu ucapkan sekarang ini wahwa al kaul di khalqil Qur'an yaitu pendapat yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, pendapat ini hal alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alimahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali am lam Penting ini perhatikan poin pertama ini. Jadi Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrumi berkata kepada Ahmad bin Duat tadi itu, mazhab yang sekarang kamu ucapkan sekarang ini Katanya Al-Quran makhluk ini. Apakah Rasulullah mengetahuinya? Sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga mengetahuinya? Amlam ya'lamu? Ataukah mereka tidak mengetahuinya? fa'in qala, jika dia mengatakan lam ya'lamu. Kalau Ahmad ini mengatakan mereka enggak tahu. Berarti apa? Ahmad ini wasafar rasulah wa ashabah bil jahl. Berarti Ahmad nabi Abi Duat ini mensifati Rasulullah dan para sahabatnya dengan kebodohan. Berarti dia lebih tahu itu Ahmad bin Abi Duat ini. Mau mereka aja enggak tahu kok kamu malah lebih tahu. Paham belum maksudnya nih? Kalau seandainya para sahabat tahu, Rasulullah tahu, ini saya dikabarkan kepada kita gitu loh. Tapi kan enggak ada kabar sampai sampai kepada kita, menunjukkan bahwasanya apa? Tidak benar yang mereka ucapkan tersebut Al-Qur'an makhluk. Kalau mengatakan mereka mengatakan mereka tuh nggak tahu. Kalau Ahmad mengatakan mereka nggak tahu, berarti apa? Ahmad mensifati Rasulullah dan para sahabatnya dengan kebodohan, bil Nah, Wa in qala jika dia mengatakan alimuhu katanya, mereka tahu katanya, walakin lam yubayyinuhu linnas. Bayangkan ini. Mereka tahu, Rasulullah tahu, para sahabat tahu, tapi mereka tidak menjelaskan kepada manusia. Kalau itu ilmu, niscaya mereka pasti akan menjelaskan gitu loh ya. Kalau seandainya itu kebenaran Al-Qur'an makhluk, niscaya Rasulullah SAW dan para sahabat akan menjelaskan gitu loh. Kata Ahmad bin Abdul tadi, Nah, mereka tahu. Cuman mereka nggak jelaskan kepada manusia katanya. Nah, barakallahu fikum kita katakan apa? Wasawahum bil kitman. Berarti Ahmad bin Abdul Duat mensifati Rasulullah dan para sahabat dengan kitman apa kitman? Menyembunyikan ilmu. Tambah parah lagi. Berarti antum nuduh Rasulullah dan para sahabat menyembunyikan ilmu. Eh, kalau seandainya mereka itu tahu, mereka akan menyampaikan kepada kita. Kok bisa dikatakan enggak menyampaikan? Kalau antum mengatakan mereka tidak menyampaikan kepada kita, berarti antum menuduh mereka itu menyembunyikan ilmu. Naam, fa'aljamahu bihajarin fi hadhil munadharah. Maka Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrumi pada perdebatan ini langsung bisa membungkam mulutnya Ahmad bin Duat dengan batu. Paham ya? Maksudnya apa? Diam seribu bahasa, enggak bisa ngelawan di situ. Paham belum? Karena ini kuat sekali nih ya argumen ini ya. Dalam artian perdebatan ini sangat kuat sekali itu loh. Kalau mereka tahu ngapain nggak dikabarkan pada kita itu loh. Tapi kalau mereka nggak tahu berarti kamu ini sok tahu gitu loh. Mereka aja para sahabat Rasulullah aja nggak tahu kok kamu malah tahu. Kalau dia mengatakan, "Oh, mereka tahu," tapi nggak menjelaskan sampai kepada kita. Kalau mereka tahu kemudian nggak menjelaskan kepada kita, berarti kamu menuduh mereka itu menyembunyikan ilmu. Patah hadiah di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kita lihat lagi. Naik ke atas lagi. Qala kemudian Al-Adrumi mengatakan, "Fa syai'un lam ya'lamhu haula a'alim tahu anta?" Masyaallah. Kuat sekali ya perdebatan ini. Sesuatu yang apa? Nah, yang mereka para sahabat Rasulullah dan para sahabat enggak tahu, apakah kamu malah tahu? Paham belum? Sesuatu yang Rasulullah dan para sahabat itu enggak tahu, apakah kamu malah tahu? kamu lebih tahu gitu loh. Nah, kita lihat bawahnya lagi. Qala Syekh Saleh Fauzan hafizhahu taala, "Idza kana Rasul sallallahu wa Abu Bakar wa Umar lam ya'lamu hadzal qaul." Kalau Rasulullah sallallahu dan Abu Bakar, Umar, mereka saja enggak tahu, paham ya? Mereka saja tidak tahu pendapat ini atau ucapan ini, fahal antal ladzi alentah. Apakah kamu yang tahu gitu loh? Apakah kamu lebih tahu? Fa anta ji'ta bi syai'in lam ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu mendatangkan sesuatu yang tidak didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun alaihi khulafar rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga apa? Sesuatu yang tidak ada pada para khulafa ar-rasyidun. Faham maksudnya ini ya? Jadi mereka ahlu bid'ah odalal itu kalau masuk dalam perdebatan barakallahu fiikum itu banyak perkara-perkara yang kontradiksi. Seperti orang kemarin yang membolehkan apa Maulid Nabi. Pertanyaan pertama apa? Maulid Nabi ini bid'ah atau sunnah? Kalau dia mengatakan sunnah, kalau itu sunnah Rasulullah tahu atau enggak? Kata kalau, mereka mengatakan tahu, kalau tahu kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau mereka mengatakan enggak tahu, kalau enggak tahu berarti antum menuduh Rasulullah itu apa? Bodoh, bayangkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka mengatakan ini para bid'ah, kalau bid'ah tinggalkan selesai sudah. Habis perdebatannya. Amlum. Jadi bantahannya itu mirip dengan seperti ini ya, ditanya dulu. Eh, antum berpendapat seperti ini tahu enggak Rasulullah dan para sahabatnya itu? Kalau mereka mengatakan tahu, kalau tahu mana buktinya mereka menyampaikan kepada kita? Mereka akan menyampaikan, kalau mereka akan menyampaikan berarti antum menuduh mereka menyembunyikan ilmu. Paham ya? Terpatahkan itu, terjatuh dalam kontradiksi. Allahu musta'an. Apa kontradiksi itu? Sesuatu yang bertabrakan, berseberangan. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Naik ke atas lagi. Qala rajul, kemudian lelaki tadi itu yaitu Ahmad dari Ju'at mengatakan, "Fa ini aku, Nah, kesungguhnya aku katakan kata dia, "Qad alimuha." Nah, justru mereka Rasulullah dan para sahabat tahu katanya. Kita lihat bawah lagi, raja'a wa Ahmad dari Du'at kembali dan mengatakan, "Qad alimuha." Mereka tahu katanya. Qala lahu Al-Adrumi mengatakan kepada dia, idakanu alimuha." Kalau mereka itu tahu, lima dalam yubayyinuha linnas Kenapa justru mereka tidak menjelaskan kepada manusia kalau mereka tahu? Paham belum? Kalau mereka tahu kan harusnya harusnya jelaskan. Al-Qur'an itu makhluk gitu loh. Paham ya? Ini hanya ngikutin alurnya ahli bidah tadi itu. Paham ya? Coba kita ikutin bagaimana dia itu nanti. Nah, kita lihat lagi. Naam barakallahu fikum kembali ke atas lagi. Qala kemudian Al-Adrumi mengatakan afawasi'ahum alla yatakallamu bihi wala yad'un nas ilaihi am lam yasa'ahum. Naam. Kemudian apakah Naam tidak ada keleluasaan, keluasan untuk mereka. Eh? Agar apa? Agar tidak berbicara mengenai hal tersebut. Kemudian mereka juga tidak menyeru manusia kepadanya. Am lam yasa'ahum apakah ataukah apa? Ataukah tidak ada keluasan kelapangan untuk mereka? Maksudnya apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum maksudnya itu kalau seandainya mereka itu tahu, ini saya mereka itu menyampaikan itu loh. Masa enggak ada keluasan bagi mereka untuk menyampaikan itu loh. Paham ya? Nah, oleh kemudian Ahmad bin Abdul mengatakan bal wasi'ah, bahkan mereka punya. Paham ya? Mereka ada kesempatan, keluasan, keluasan dalam berpendapat menyampaikan. oleh Kemudian Al-Adrumi mengatakan, "Fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u la yas'uka anta?" Faham maksudnya ini ya? Sesuatu yang Rasulullah dan para khulafa itu memiliki keluasan, keluasan untuk berbicara, kok kamu merasa sempit dan tidak memiliki keluasan untuk berbicara? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya kelapang untuk menerima gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sesuatu yang Rasulullah dan para khulafa itu lapang untuk menerimanya. Kok kamu tidak apa? tidak menerima, tidak ada keluasan untuk menerimanya, di situ apa? Barulah terputus perdebatan. Fangkota ar-rajul, terputuslah orang tersebut dalam perdebatan tersebut. Faqala al-khalifah, berkatalah khalifah, khalifah siapa tadi? Al-Wasik ya, khalifah Al-Wasik wa hadir hadiran saat itu hadir la wasa'allah. Naam la wasa'allahu ala man lam yasa'hu wa ma wasa'ahum. Nah, artinya apa? Semoga Allah Taala tidak memberikan keluasan kepada orang yang tidak merasa lapang eh, terhadap perkara yang membuat apa? Terhadap perkara yang nabarakallahu fikum yang Rasulullah dan para sahabat mereka itu lapang. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ini Ahmad dan Abdu'at itu pengennya bela dia, bela dirinya sendiri gitu loh. Biar dia itu menang di perdebatan, tapi tetap kalah di sini gitu loh. Perkara yang Rasulullah dan para sahabat itu aja nabarakallahu fikum mereka sangat lapang dan siap untuk menerima kebenaran, namun kenapa ini merasa sempit dan tidak mau menerima kebenaran? Kita lihat bawah itu biar tambah jelas. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizhahu taala, "Hadzal syekh nam khasama hadzal mulhid wa akhzahu 'inda al-khalifah." Syekh ini jadi kenal ad telah mendebat orang mulhid ini yaitu Ahmad bin Duat wa akhzahu dan menghinakan Ahmad bin Duat 'inda al-khalifah di sisi khalifah al-wasiq tadi itu. Hatta innal khalifata sampai-sampai yaitu al khalifah pemimpin yaitu al wasit i'tarafa bi khata'i hadzal khabith. Mengakui kekeliruannya siapa? Ahmad bin Abi tersebut. Mengakui. Paham ya? Mengakui kekeliruan Ahmad bin Abi Duat. Wa yuqal dan dikatakan innal wasiqa tab an hadil maqalah. Ada yang mengatakan juga setelah mengakui tersebut, al wasiq tobat dari apa? Tobat dari pendapat yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Wallahul musta'an. Lakin hadha Syekh akan tetapi Syekh ini adalah Ad-Rumi khasana hadal mulhid. Nah, mendebat eh, si mulhid ini yakni siapa? Ahmad bin Du'at li'annahu ata bi syai'in lam ya'lamhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'lamhu sahabatuhu wa khulafaur rasyidun. Akan tetapi Syekh ini yaitu Ad-Rumi mendebat mulhid tadi itu. Kenapa? Dikarenakan mulhid tadi Ahmad bin Abi Duat mendatangkan sesuatu yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengetahuinya. Faham maksudnya ini ya? Mendatangkan apa? Sesuatu yang Rasulullah dan para sahabatnya tidak tidak apa? Tidak mengetahuinya. Namlahul musta'an seperti itu. Kita lihat lagi atas lagi. Wah kata-kata beliau. Maksudnya wa hakadha Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa itu wa hakadha hadza ta'liqun minal muallif ini maksudnya adalah catatan kaki dari muallif. Maksudnya seperti inilah demikianlah perdebatan mereka. Man lam yasahu man lam yasahu ma wasa Rasulullah SAW. Naam barakallahu fikum. Orang yang dia itu apa? Keadaannya tidak merasa lapang terhadap perkara yang Rasulullah SAW lapang. Lapang untuk menerima kebenaran. Wa ashabuhu wa tabi'in wa atnam wa ashabu wa ashabihi wa tabi'in wa ashabahu wa tabi'in lahum bi ihsan. Dan juga apa? Perkara yang membuat apa Rasulullah para sahabat dan para tabi'in lapang untuk menerimanya. Wal a'immah min ba'dahum dan juga para imam setelah mereka. Kita lihat bahwa itu. hadza tu'aun bi an yudayyiqillah bi an yudayyiqallah alaihi fid dunya akhirah. Maksudnya tidak diberikan keluasan itu maksudnya apa? Doa Doa apa? Doa agar Allah Taala menyempitkan orang tersebut di dunia dan akhirat. Karena apa? Tidak merasa lapang dengan kebenaran yang ada gitu loh ya. Nah, malah justru didoakan apa? Semoga tidak punya kelapangan. Maksudnya disempitkan. Eh? Disempitkan dirinya di dunia dan juga di akhiratnya. Kemudian catatan nomor 82 itu perhatikan, wal aimah alladziina ja'u min ba'dihim kal aimatul arba'ah. Dan para imam yang datang setelah mereka seperti imam-imam yang empat, wa Sufyan ats-Tsauri dan juga Sufyan ats-Tsauri, na barakallahu fikum, wa Sufyan bin Uyainah dan juga Sufyan bin Uyainah, wa aimmatul muhaddisin dan para imam ahli hadis alladzina ja'u min ba'd sahabah yang mereka datang setelah para sahabah. Kita balik lagi. Warasikhina fil ilm dan orang-orang yang mendalam ilmunya juga sama. Mereka terima, mereka lapang dadanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. mintilawati ayat sifat wa kirati akhbarihim berupa apa? Membaca ayat-ayat sifat, lapang mereka. Siap, paham ya, menerima. Nah, berupa membaca ayat-ayat sifat dan membaca juga apa? Akhbarnya kabar-kabarnya di situ wa imrariha kamajat dan memperlakukan sebagaimana yang sebagaimana datangnya, tidak mengubah, memperlakukan sebagaimana datangnya. Fala wasallallahu alaihi. Semoga Allah taala memberikan keluasan pada orang tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah, halaman 62 perhatikan catatan yang 83 itu, min qiraati ayat sifat allati fil Qur'an. Maksudnya apa? Berupa bacaan ayat sifat yang ada dalam Al-Qur'an. Misal qaulihi seperti firman Allah taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah taala dan Allah taala adalah Dat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Masya Allah. Allah la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah taala baik yang di langit maupun di bumi, enggak ada. Paham ya? Semuanya di langit, di bumi, di bumi, di langit enggak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah taala melihatnya. Ini dalil yang sangat kuatnya. Dalil yang pertama tadi dikenal dustur, namanya undang-undang. Dustur ahli sunnah wal jamaah, undang-undang ahli sunnah wal jamaah dalam masalah asma sifat ini. Laisa kami syai'un wa huwa as al basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala zat yang mendengar dan maha melihat. Wa ghair dzalik minal ayatil lati fiha isbatus sifatul dzatiyah. Dan selain itu daripada ayat-ayat yang di dalamnya mengandung penetapan sifat dzatiyah Eh? mengandung penataan sifat apa? Sifat dzatiyah. Kal wajah seperti wajah, wal yadain kedua tangan. Apa sifat dzatiyah dengan fi'liyah bedanya? Sudah kita lewati dulu ya. Sifat dzatiyah dan fi'liyah bedanya sangat mudah sekali. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang nam barakallahu fikum la tanfa 'anil Dalam dalam artinya apa? Lam yazal wa la yazal mutasifan biha. Biha. Allah Taala senantiasa terus-menerus tersifati dengannya sifat dzatiyah. Seperti kalam, wajah, yadain, paham ya? Senantiasa Allah Ta'ala tersifati dengan apa? Memiliki wajah dan kedua tangan. Al-kalam itu artinya fi'liyah, kalam. Paham ya? Kalau fi'liyah itu sifat yang apa? Yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Ta'ala. Insya'a fa'al, wa illam yasha' lam yaf'al. Itu perbedaan seperti itu. Jadi kalau antum jumpai sifat datiyah fi'liyah bedanya apa ya? Kalau datinya itu sifat yang senantiasa apa? Ada pada Allah Ta'ala. Lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Senantiasa terus-menerus Allah taala apa? nah barakallahu fikum mensifati dirinya dengannya. Paham ya? nah barakallahu fikum sifat dzatiyah. Kalau sifat fi'ilnya eh, as-sifatul lati tata'allaq bi masyiatih itu namanya. Kalau sifat fi'ilnya itu sifat yang ada keterkaitan dengan apa? Dengan kehendaknya. Insya'a fa'al wa illam yasha' lam yaf'al. Jika Allah Taala menghendaki melakukan, melakukan. Dan jika menghendaki tidak melakukan, tidak melakukan. Seperti apa contohnya? seperti kalam. Berbicara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Iya atau tidak? Sifat kalam. Zatnya atau fi'liyah? Dua. Zatnya fi'liyah kalam tersebut. Kenapa? Karena Allah taala ketika berbicara ataukah ketika enggak berbicara tetap memiliki sifat kalam. Paham ya? ada pun dilihat dari per individu kalam namanya apa barakallahu fikum nau' jenisnya. Paham ya? Afrodul kalam itu terkadang Allah taala berbicara, terkadang tidak. Paham ya? Contohnya apa? Allah Taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah barakallahu fiikum. Kemudian berbicara dengan Rasulullah SAW. Paham ya? Nah barakallahu fiikum. Tentunya perbicaranya beda-beda. Paham ya? Tergantung dan kehendak Allah Taala. Tapi senantiasa memiliki sifat kalam. Itu namanya zatnya. Kita lihat sini. Wa isbatus sifat al-ma'nawiyah dan juga menetapkan sifat ma'nawiyah kal ilm wal iradah wal qudrah berkaitan masalah ma'nawiyah. Paham ya? Harus kita tetapkan juga ya. Wasifatul fadilah dan sifat-sifat nah barakallahu fikum al-fadilah yang na'am barakallahu fikum yang ada keutamaan besar. Kal khalq wa rizq wal kalam wal istiwa. Seperti apa? Seperti penciptaan, memberi rezeki, berbicara, istiwa. Paham ya? Ini sifat fadilah, dikenal dengan sifat fadilah. Ini yang dikenal dengan sifat fi'liyah sebenarnya. Paham ya? Nah, sifat fadilah ini dikenal sifat fi'liyah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Karena apa? Karena insya'an yakhluq wa illan insya'an yakhluq. Jika Allah telah menghendaki mencipta, mencipta. Tapi jika Allah telah menghendaki enggak mencipta, enggak mencipta. Paham ya? Kapan saja Allah telah ingin mewujudkan kun fayakun, kan itu. Naam. Ar-rizq juga sama. Ar-rizq juga sifat apa? Fi'liyah. Insya'an yarzuq wa illa yasha' lam yarzuq. Wal kalam juga sama. Insya'an yatakallam wa illa yasha' lam yatakallam. Paham ya? Istiwa juga sama. Paham ya? Jadi sifat secara globalnya terbagi menjadi berapa tadi? Dua. Sifat datinya sama sifat apa? Fi'liyah. Sifat datinya itu sifat yang senantiasa ada pada Allah taala, tidak terlepas darinya. Berbuat atau enggak, enggak berbuat. Paham ya? Ada pun sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala insya'a fa'al wa illam yasha' lam yaf'al. Naam. Kemudian berikutnya qalu wa qira'atu akhbariha dan membaca kabar-kabarnya ay al ay wal athar Nah, membaca juga asar-asar yang berkaitan masalah sifat maksudnya. Akhbar itu maksudnya adalah hadis-hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhbar masuk dalamnya asar wal ahadis. Paham ya? Kabar itu kan macam-macam. Kabar kalau dari Rasulullah namanya hadisan itu. Kabar kalau dari selain Rasulullah, paham ya? Dari tabi'in, sahabat kan asar. Ya enggak? Seperti itu masuk di situ ya. Intinya apa? Membaca asar-asar para sahabat berkaitan masalah asma sifat, yakni biha yang diinginkan dengannya adalah apa? ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tusamma bil asar wa tusamma bil ahadis, wa tusamma bis sunnah. Berarti ini kalau memanakan umum ya, wa illa kalau dirinci, para ulama telah menyebutkan akhbar itu umum. Am ya akhbar umum. Masuk dalamnya asar wa ahadis. Kalau ahadits seringnya nisbahkan Rasulullah Paham ya? Kalau asar itu biasanya sahabat dan para tabi'in sampai ke bawah. Wa illa kalau diumumkan, diglobalkan, masuk juga akhbar itu apa? Hadis Rasulullah SAW dan juga asar dari itu ya. Dinamakan juga dengan hadis. Naam. Wa sama bis sunnah dinamakan dengan sunnah juga. Kulluha asma li ahadis Rasul SAW. Semua itu nama-nama untuk apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang dinamakan dengan as-sunnah, terkadang namakan dengan khobar, terkadang namakan dengan asar. Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa kita selesaikan sampai bawah itu. Qara'uha wa aqarruha, mereka membacanya dan menetapkan mengakuinya. Alama ja'at sebagaimana yang datang, enggak mengubah sama sekali. Membaca, menetapkan sebagaimana datangnya. Lam yata'arradu li ta'wilha. Mereka tidak ada keinginan untuk menyodorkan, untuk mengubahnya enggak ada. Paham ya? mencoba untuk mentakwil enggak ada. Paham ya? Nah, tidak berani mereka. Karena apa? Karena mereka prinsipnya sebagaimana datangnya itu yang diambil. Walam yatakallafu syai'an li ma'rifati kayfiyatiha. Dan mereka tidak pernah membebankan diri-diri mereka dengan sesuatu untuk mengetahui kaifiyahnya. Bagaimananya? Inilah yang perlu kita tempuh. Jadi kalau antum tahu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kapan turunnya? Sepertiga malam terakhir, nggak perlu kita mencari kaifiyahnya bagaimana ya turunnya kayak apa ya. Itu pertanyaan yang sangat berbahaya. Untuk masalah kaifiyah wallahu a'lam. Paham ya? Untuk maknanya harus kita menetapkan, jangan mengatakan maknanya apa? Wallahu a'lam. Kalau antum mengatakan maknanya apa wallahu a'lam, berarti mencocoki pendapat siapa kemarin? Antum? Tanya maknanya apa? Wallahu a'lam. Pendapat siapa itu? al-mufawwidah. Pendapat sesat al-mufawwidah. Maknanya apa ya Allah Taala punya tangan itu? Makna tangan itu apa ya? Allah alam jelas itu. Itu mufawwidah. Ahlus sunnah menetapkan apa makna tangan? Tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya wallahu alam itu ahlus sunnah. Itu ditancapkan di benak kita semuanya ya. Jangan sampai keliru. Naam. Jadi mereka enggak berani mentakwilnya, tidak pula membebankan diri untuk mengetahui kaifiyahnya Bal am bal amarruha kama zat bahkan mereka memperlakukan dalil-dalil tersebut sebagaimana datangnya. Walam tusnam, walam tuskil alaihim dan tidak ada iskal di antara mereka. Paham ya? Di hadapan mereka tidak ada iskal. Li'annahum ya'lamuna ma'na, karena mereka mengetahui maknanya. Li'annaha nazalat lisanihim dikarenakan barakallahu fikum li'annaha nuzilat bilisanihim dikarenakan ayat-ayat tersebut diturunkan dengan lisan mereka bahasa Arab Wahum arabun fusaha mereka orang-orang Arab yang fusaha fasih bahasanya walam yasalu anha dan mereka tidak bertanya tentang asma sifat tersebut walam yabhasu fiha dan tidak mencari-cari la ilmihim bima tadullu alai bima tadullu alai dan tidak perlu mencari-cari lagi nah barakallahu fikum untuk mengetahui Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan ilmunya mereka terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh dalil tersebut. Enggak perlu mencari lagi, langsung tahu. Tangan ya tangan, turun ya turun, itulah ya. Orang-orang belakang mengatakan tangan dikatakan apa kemarin? Nikmat, sok tahu. Turun, yang turun itu malaikatnya. Sok tahu juga. Paham ya? Rasulullah para sahabat ada mengatakan, turun ya turun, Allah Ta'ala yang turun. Mereka orang belakang mengatakan apa? Yang turun itu utusannya, malaikatnya. Sok tahu. Allahul musta'an. Naam. Walam yata, walam ya'tanidu alaih. Enggak pernah mereka mengkritik Enggak ada kritikan-kritikan yang mengkritik kok kayak gini ya. Masa sih kalau seperti ini bagaimana ya? Wallah alam itu enggak ada. Naam. Wa ma waqa'a fi afwahihim an hadza fihi tasbih. Wa ma waqa'a fi afwa fi afhamihim an hadza fihi tasbih. Naam. Dan apa saja yang terjadi pada pemahaman-pemahaman mereka an hadza bahwasanya ini fihi tasbih ada keserupaan. Fahum ya'lamun al-farqa baina sifatil khaliq wasifatil makhluk. Maksudnya kalau seandainya terpetik di benak mereka kok ada penyerupaan, mereka tahu perbedaannya antara sifat khalik dengan sifat makhluk. Kok ada yang serupa ini ya? Bagaimana ini ya? Allah Taala punya tangan, kita juga punya tangan, kok sama ya? Sama-sama tangan. Mereka paham perbedaannya. Tangan makhluk nggak sama dengan tangan khalik. Sama-sama namanya tangan tidak mengharuskan sama zatnya. Paham ya? Seperti apa kemarin contohnya? Eh, Hasan, contohnya apa? Tangan jangkrik dengan tangan gajah Jangkrik punya tangan kecil, gajah punya tangan besar. Sama-sama namanya tangan tapi hakikatnya beda tangannya, kan gitu. Jadi mereka paham gitu ya walaupun terjadi semacam tasbih ini kok sama ya, kok serupa ya. Bagaimana ya? Tapi mereka paham perbedaannya. Nah, barakallahu fikum itu yang dimaksud oleh beliau di sini. Nah, barakallahu fikum. Adapun sambungannya karena panjang, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.